Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manduma Usul Fiqh wa Qawaidih karya al syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan yaitu ad yaitu tanggung jawab. Terutama ketika yang dirusak itu adalah barangnya sesama Bani Adam Adapun kalau perusakan tersebut tidak sengaja, mungkin karena keliru atau lupa atau karena nambah kalau fikir paksaan untuk dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Tapi tanggung jawabnya tetap tanggung jawab. Sekarang kita masih berada pada halaman 257. 257 barakallahu fiikum. Kita lihat bagian bawah itu. Enam kata beliau wa amma ta'lilu bagian agak atas itu ya. Wa amma ta'lilu ala hadza fa inna dhamanahu bimithlihi tamaman. Kemarin sudah kita lewat ini ya. Bawahnya wa hadza misalun yatabayyana bihi yatabayyanu bihi sihhatu ma rajahna. Kata beliau contoh yang sudah kita lewati nampak jelas tentang benarnya apa yang sudah kami kuatkan. Maksudnya kalau tidak menjumpai barang yang semisalnya untuk digantikan yang dirusak tadi itu, maka digantikan dengan yang apa barakallahu fikum senilai. Digantikan dengan apa yang senilai dengan barang yang dia rusak. Kalau misalkan nilai 100 ribu digantikan 100 ribu. Kalau barangnya ada digantikan dengan barang yang semisalnya. Seperti itu. Kata beliau, Al-fanajin al-madhab laysat misliyah. Fanajin jamak dari finjan, semacam cangkir. Jadi cangkir-cangkir itu berdasarkan madhab Nah, madhab di sini kalau seringnya dikenal dengan madhab itu biasanya madhab Hanabilah. Madhab ini maksudnya adalah pendapatnya siapa? Al-Hanabilah, yaitu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Berbeda kalau Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim. Eh, itu kalau beliau mengatakan madhab atau ashabuna itu syafi'iyah. Paham ya? Tapi kalau di kitab-kitab seperti ini secara global ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih mengatakan alal madhab berdasarkan suatu madhab itu seringnya hanabila madhabnya Ahmad bin Hanbal. Naam. Kata beliau laisat bimisliyah. Nah, laisat misliyatan bahwasanya cangkir-cangkir itu enggak bisa disamakan. Li'annaha laisat makila wala mausuna Karena cangkir-cangkir itu bukan sesuatu yang ditakar, bukan pula sesuatu yang ditimbang, kata beliau. Wa aidan fiha sina'ah mubahah dan juga di situ ada apa? bikinan yang diperbolehkan. Bikinan pabrik kan. Wa al qawli rajih hiya misliyah, tapi berdasarkan pendapat yang kuat, hatta walaupun cangkir pun itu misliyah, bisa dikatakan sama dengan sa'. Paham ya? Kalau sa' itu kan bikinan tersendiri ya khusus ya, beda dengan cangkir-cangkir yang ada ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seandainya yang dihilangkan, yang dirusakkan itu misalnya satu sa', nanti ternyata ada cangkir cangkirnya itu bisa senilai seukuran dengan satu sak ya jadi anggap bisa untuk menggantikannya. Faham maksudnya? Faham ya? Walaupun bukan dengan sak, tapi ukurannya sama dengan cangkir tersebut. Nah, ukuran tersebut bisa jadikan apa? Boleh untuk menggantikan dengan yang seukuran sak. Intinya sama takarannya, sama timbangannya. Kita lihat sini. Wa ayyuhuma aqrab ila al-mumatsalah? Sa' min burrin bi sa'in min burrin au finjan bi finjan min nafsis sin'ah Mana yang lebih mendekati dengan al mumasalah sama setara? Satu sa' dari bur dengan sa' dari uh, satu sa' bur dengan satu sa' bur atau satu cangkir dengan satu cangkir yang bikinannya sama dan bikinan pabrik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu yang lebih mendekati kebenaran. Kalau merusakkan satu sa' digantikan satu sa' ataukah nambarakallahu fikum bisa digantikan dengan ukurannya bukan sak tapi cangkir atau yang semisalnya. Kita lihat, la syakka anna finjan bi finjan aqrab ila mumasalah. Tidak diragukan lagi kalau yang dirusakkan itu adalah ukuran cangkir, maka dengan cangkir itu lebih dekat dengan apa? Al-mumasalah itu keserupaan karena sama-sama cangkirnya. Sama-sama apa? Cangkirnya na barakallahu fikum. Kita lihat lagi, hatta innal insana la yumayyiz baina hadzal finjan wa hadza. Karena sampai-sampai manusia atau sebagian manusia itu tidak bisa membedakan antara apa? Antara cangkir yang ini dan yang ini. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat Amma idza aslafa insanun syatan hamilan fa innahu yatmanuha bima tusawihi minal qimah. Penting. Kalau ada orang menghilangkan kambing hamil. Eh, kambing bunting dia hilangkan. Tanggung jawabnya bagaimana sekarang? Karena kalau dia mencarikan kambing yang bunting belum tentu sama buntingnya, ya enggak? Sekarang taruhlah ada kambing A sama kambing B. Kambing A ini bunting, dihilangkan sama si fulan. Hilang. Si fulan otomatis ada tanggung jawab atau tidak? Tanggung jawab. Kalau menghilangkan sengaja berdosa. Tapi karena lupa atau karena keliru atau karena terpaksa untuk masalah dosa diangkat oleh Allah Taala diampuni. Tapi itu tanggung jawab tanggung jawab atau tidak? Nah, tanggung jawabnya dia bagaimana sekarang? Nyarikan kambing yang bunting semisalnya atau eh hanya memberikan apa? harga senilai kambing bunting? pendapat yang kuat memberikan harga senilai kambing bunting karena untuk mencarikan kambing yang bunting yang sama itu nggak bisa karena kan nggak tahu kandungannya berapa terus apa isinya dalamnya berapa anaknya berapa kemudian nggak mungkin kan di USG juga kambing mungkin nggak USG ya mungkin aja tapi kan orang jarang sekali paham ya jadi kalau menghilangkan kambing yang bunting tadi itu cara tanggung jawabnya sangat sulit untuk mencarikan kambing bunting yang sama gitu loh paham maksudnya ya terus bagaimana caranya dinilai Kambing bunting yang dihilangkan itu harganya berapa? Yang dihilangkan harganya dua juta setengah. Ya udah kasih dua juta setengah. Paham ya? Perkara pemiliknya mau beli lagi silakan, enggak enggak masalah. Yang penting kan sudah kita apa gantikan yang semisalnya atau dalam artian seharga dengan kambing bunting tadi itu. Karena kalau dia disuruh nyarikan kambing bunting yang sama itu sulit. Ya memang benar-benar sama-sama bunting tapi isi dan dalamnya enggak tahu, ya enggak? Terkadang kambing kalau lahiran bisa berapa? Anaknya tiga, bisa dua, ya enggak? Nah, seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. Kata beliau fa innahu yatmanuha bima tusawih minal qimah. Maka orang tersebut yang menghilangkan kambing bunting tadi itu dimintai tanggung jawab dengan senilai harga kambing bunting tadi itu. Li'annal mumasalah tata'adzar huna. Dikarenakan kalau untuk mencarikan kambing yang bunting yang sama itu sangat sulit di sini. Li jahalati ma fi batniha karena tidak diketahui apa yang ada dalam perutnya. Ya enggak? Taruhlah sama-sama kambing bunting, tapi kita kan nggak tahu isi di dalam perut itu berapa anak kambing kita nggak tahu kan. Lebih baiknya kalau apa? Digantikan dengan senilai harga kambing bunting tadi itu. Mahum salah nih, Abdul Aziz? Ayo na'am. Hamzah mahum Hamzah mahum Ayo na'am. Kita lihat di sini. Mas'alatun, kaifa yujibul madhab an hadis ina bi ina? Bagaimana cara menjawab pendapat yaitu yang mengatakan apa ina dengan ina bejana harus dibalas dengan bejana juga kalau merusakkan bejana misalkan pecah dia harus menggantikan bejana yang sama nah kalau fikum kita lihat al ijab jawabannya laisa indahum jawab jawabannya yang mereka enggak punya jawaban kenapa karena sangat sulit sekali untuk mencarikan yang sama itu sangat sulit sekali Allahumma illa an yakunu kata beliau mungkin saja kalau seandainya mereka mengatakan inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddara anna hadzal ina' yuqarib dzaka fil qimah. Kecuali kalau mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu telah memperkirakan bahwasanya bejana ini yuqarib yaitu mendekati dengan nilai bejana tersebut dari sisi apa nilainya. Paham belum? Jadi kalau bejana bejananya harganya sekian diganti dengan bejana yang harga sekian itu maksudnya apa? Maksudnya kalau tidak mendapati bejana yang sama persis boleh diganti dengan qimah. Qimah itu seharga. Seharga barang yang dia hilangkan atau yang dia rusakkan. Mafhum salahnya Ihsan? Ewa. Kata beliau wa anna nuquda indahum qalilah. Dikarenakan yang namanya uang saat itu di sisi mereka sedikit. Fakana ruju'uhu lidzalika min babid darurah karena karena sedikitnya uang tersebut mereka kembali kepada apa? Barang tersebut itu dalam rangka darurat. Karena enggak ada uang ya otomatis Bejana diganti bejana. Antum mecahkan piring, ganti piring itu maksudnya. Paham ya? Antum mecahkan gelas, tahu jawabnya menggantikan gelas yang sama. Tapi kalau zaman sekarang kan memungkinkan uang banyak kan tentunya. Jadi kalau gelasnya nggak ada pun dinilai harga gelasnya berapa. Paham belum ini maksudnya? Karena gelas harganya macam-macam kan? Iya nggak Ibrahim? Harganya macam-macam. Ada gelas terbuat dari perak misalkan, harganya lumayan. Ada gelas terbuat dari emas, harganya mahal. Ayo enam. Jadi kalau misalkan merusak yang gantikan dengan yang sama atau yang persis atau menggantikan dengan seharga barang yang dia rusak tadi itu. Itu dalam masalah fikih dibahas biar tidak salah paham. Naam. Mas'alatun permasalahan baru. Idza kanat az zawjah mufarritatan fi baitiha wa arada zawjuha an yu'addiba bi an tadman ma tuslifuhu min al-bait min asatin aw awanin fa hal lahu Sekarang suami istri. Sekarang suami suami istri yang namanya suami istri itu tidak selamanya akrab ya. Terkadang adanya problematika rumah tangga, permasalahan dalam rumah tangga. Nah ini istrinya ini ternyata apa? Sukanya itu menyepelekan, meremehkan. Nah, jadi kalau mengerjakan pekerjaan rumah itu enggak serius itu. Jadi kalau nyuci piring, piringnya pecah gitu loh. Paham ya? Nyetrika jubahnya langsung apa terbakar gitu loh, Bang. Makanya nah, enggak kurang perha, kurang kurang perhatian, kurang kurang perhatian sehingga apa? Bisa dikatakan itu enggak nggak perhatian, suka merusakkan barang itu loh. Boleh nggak suami menghukum dia setiap kali rusak denda gitu. Istri sendiri padahal. Nah, itu pembahasannya. Nah, boleh nggak kita minta tanggung jawab pada istri? Pokoknya kamu nanti kalau nyuci piring pecah, kamu nanti tanggung jawab, misalkan. Nah, boleh atau tidak? Al-ijabah jawabannya Asaf itu perabot rumah tangga, awan itu bejana-bejana artinya. Jadi kalau perempuan tersebut, istri tersebut Nah barakallahu fikum mufarritah mufarritah itu maksudnya meremehkan, menyepelekan, tidak serius dalam pekerjaannya sehingga apa? merusakkan perabot rumah tangga, kemudian bejana-bejana pecah misalkan. Boleh enggak suami ini eh, meminta tanggung jawab pada istri untuk membelikan atau menggantikan dalam rangka memberikan adab? Al-ijabah jawabannya, idza qanyatahu bisyai'in kalau suami tersebut sudah mengikat dengan suatu ikatan, na'rif annaha mufarritah fala ba'sa. Dan kita tahu kalau perempuan tersebut, istri tersebut memang orangnya suka meremehkan itu loh. Jadi kalau piring itu cuci piring itu nggak segera diamankan, ditaruh di situ sehingga nanti kalau kesenggol pecah itu dan nggak ada nggak ada istilahnya apa ya keseriusan dalam bekerja gitu loh. Diketahui seperti itu keadaannya, maka apa boleh dikasih apa? Dikasih pelajaran denda tadi itu, walaupun suami istri. Amma imro'atun aqilah tabakh ta'am tabkhan dan ada pun seorang istri yang berakal memasak makanan dengan masakan yang bagus, lakin fataha akan tetapi suatu ketika apa? Fataha yaumun al-ayyam, suatu ketika dia apa? Naam terluputkan dari suatu hari yang ada, maksudnya itu lengah atau lalai gitu. Fa ahraqat ta'am, akhirnya makanannya gosong. Terbakar makanannya. aw saqatat jamratan 'ala firasy atau tiba-tiba lagi dia lagi masak gitu ternyata apa lagi mau buang arang eh, sembarangan dia. Arangnya apa? langsung jatuh ke kasur misalkan. Kaifa nam tutman hadhi? Bagaimana seperti ini diminta tolong jawab? Masalah nah itu maksudnya apa? Maksudnya kalau seperti itu keadaannya, kadang-kadang saja dan tidak setiap hari, setiap saat, maka nggak perlu diminta tolong jawab karena wajar itu loh. Yang namanya orang kadang nyetrika ada juga yang terbakar nggak pakaiannya. Wajar kan seperti itu? Karena mungkin lagi nyusui anaknya atau mungkin lagi istilahnya lupa atau lalai kan wajar. Tapi kalau setiap hari itu loh, setiap hari mestinya lo masak gosong misalkan. Kira-kira marah nggak bang Irfan? Gitu? Setiap hari masak gosong, bikin bubur gosong juga. Masak ayam, ayamnya gosong misalkan. Setiap hari itu ya. Bagaimana perasaan antum coba kalau gitu? Perlu nggak didenda tadi? Perlu sebagai memberikan adab saja. Bukan karena istilahnya apa? Membenci atau marah bukan karena biar terbiasa masak dengan masakan yang sesuai dengan keadaan yang semestinya gitu ya. Nah, nah ini ada perinciannya berarti. Kalau istri tersebut memang sukanya meremehkan, menyepelekan, kemudian ketika masak kok gosong semuanya, ketika nyuci piring pecah semua piringnya misalkan, boleh suami itu memberikan apa? Hukuman dimintai denda atau tanggung jawab dalam rangka apa tadi? Takdib. Faham maksudnya nih, Abdullah? Mahfum? Ayo. Tapi kalau istrinya masakannya Masya Allah, suruh masakan Padang, masakan Padang. Masakan Jawa, pun masakan Jawa misalkan Sambelnya tolong dibikin yang agak asin-asin pedas, dibikin juga. Cuma suatu ketika, suatu ketika ya, nah ketika masak gosong semua itu, itu wajar. Wajar ya, terkadang mungkin lagi ngobrol, mungkin lagi nyusui anaknya, paham ya? Nah, atau yang semisalnya sehingga apa? kesalahan yang tidak terus-menerus ini tidak perlu didenda. Tidak perlu dimintai tanggung jawab. Mahum insyaallah ya. Masalah tun permasalahan baru. Idza aslafa syai'an qadiman lahu Misal laki lakinan misal fisuk jadid. Naam. Apabila ada orang merusakkan barang sesuatu yang dah lama. Nah, barakallahu fikum, tapi barang tersebut ada contohnya di pasar. Tapi contoh di pasar tersebut baru barangnya. Paham Antum pernah merusakkan barang jadul. Barang zaman dahulu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata di pasar antum menjumpai yang semisalnya tapi barangnya baru, toba aja tidak cetakan baru itu loh. Paham belum? Yang antum rusakkan itu taruhlah Nokia, HP Nokia antum rusakkan. Tapi jadul ini HP lama gitu loh. Dijumpai di pasar yang sama persis cuman cetakan baru. Bentuknya mirip gitu loh. Harganya otomatis beda. Kita lihat bagaimana kalau seperti itu. al jabah adz zahir wallahu alam an li syai' al-mutlaf. Kita katakan kepada pemilik barang yang dirusakkan tadi itu laka al-khiyar. Kamu boleh milih. In syi'ta damanna syai'an jadidan jika kamu mau, eh, kami minta tanggung jawab dengan sesuatu yang baru tadi itu. Wa tadfa'al farq dan kamu mem, me, membayar perbedaannya selebihnya. Cetakan lama mungkin bisa dikatakan murah, ya enggak? Cetakan baru mahal itu loh, tapi sama bentuknya. Nah, kalau kamu mau diminta tanggung jawab, eh, dibelikan yang baru, tapi sisanya tadi, nah barakallahu fikum kamu mau menanggung tidak masalah. Yang lama harganya 10.000, misalkan ya. Yang baru 15.000. Kalau mau digantikan dengan barang yang sama bentuknya tapi harganya beda, siap enggak kamu nanti membayar yang 5.000-nya? Paham belum maksudnya ini? Untuk menggantikan barang tadi kan harganya beda tadi. Eh, kalau siap ya udah berarti dibelikan yang 15.000 tadi itu dikembalikan barangnya dia mendapat ribu karena apa? Harganya sudah beda. Paham ini maksudnya? Itu pilihan pertama. Wa in syi'ta qawwamna hadza bil qimah. Kalau kamu mau, karena harganya sudah beda, tak kasih harga yang dulu aja. Dulu harganya berapa itu barangnya? 10.000. Ya udah, anak kali 10.000. Selesai. Paham belum? Paham ini soalnya, ini gambarannya, Bang? Barangnya itu sama persis cuman bedanya ini cetakan lama, cetakan baru gitu loh. Yang antum kan cetakan lama. Cetakan lama itu harganya ribu, cetakan baru harganya ribu. Mau enggak? Tanggung jawab kata dia mau, tapi ingat, yang sekarang yang cetakan baru harganya harga ribu, mau enggak kamu menggantikan yang 5000 ribunya gitu loh. Nah, dibelikan, serahkan yang barang baru tadi itu, dia ngasih ribu karena apa harganya melebihi apa harganya yang dia rusakkan. Atau cara yang kedua, kalau gitu dibalikkan aja lah seharga yang barang dulu dirusak. Ternyata harganya berapa tadi? 10 ribu. Dibalikkan sepuluh ribu itu boleh juga. Paham soal gambaran ini? Mafhum? Isa, mafhum gambarannya? Eh, wah ini penting ya. Karena yang namanya manusia itu tidak terluput dari ini. Kadang minjam, kadang nah barakallahu fiikum menggunakan barang orang lain merusakkan nah, ini caranya. Fayutman bil qimah maka dia diminta tanggung jawab dengan seharga barang yang dia rusakkan. Illa idza kana yumkin an najid syai'an musta'malan kasfi'malihi fa innahu ya'ti bihi badal mutlaf. Masyaallah. Kecuali apa? Nah, barakallahu fikum kecuali kalau memungkinkan dia menjumpai barang bekas, barang bekas seperti yang telah digunakan yang dia rusakkan itu sebagai pengganti barang yang dirusakkan tadi. Paham Jadi yang dirusakkan itu barangnya lama. Paham Barang lama dirusakkan sama dia. Di pasar ada tapi barangnya masih baru itu loh. Ada juga di pasar, nih di kantor PBB. Tahu kantor PBB kan teman-teman? Kantor pusat barang bekas Paham ya? PBB itu pusat barang bekas. Di Jogja itu banyak itu. PBB, pusat barang bekas. Paham ya? Itu maksudnya apa? Menjual barang-barang bekas itu. Ternyata itu menjumpai barang bekas yang sama seperti yang terusakan, Sama-sama apa? Mustakmal, sama-sama sudah digunakan. Dibelikan sudah. Kalau dia mau ya kasihkan gitu ya. Nah, paham maksudnya ini ya? Ewa, kata beliau ini bagus sekali solusinya ini. Nah, kalau seandainya ada barang bekas yang barang tersebut sama seperti yang dirusakkan sebagai pengganti yang dirusakkan tadi enggak masalah. Tapi kalau tidak ada dua pilihan tadi, imma dibelikan barang baru dengan harga yang ada itu kemudian dia nanti menggantikan sisa harganya atau nggak usah diberikan barangnya tapi diganti apa? seharga barang ini rusak. Nah, mahum salah ini ya. Mahum salah ini eh, Hamzah mahum? Eh, na'am. Abdurrahman mafhum? Eh, Kita ambil pembahasan yang baru. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi kata beliau, pantun yang ke nomor 60 itu, fa kullu ma yahsulu mimma qad udin, laysa matmunan wa aksuhu dumin. Setiap perkara yang terjadi tapi dikarenakan izin, maksudnya diizinkan oleh syariat, diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya. Jadi semua perkara yang dirusakkan karena diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya, laysa matmunan wa aksuhu dumin maka tidak dimintai tanggung jawab adapun lawannya maksudnya yang nah barakallahu fikum tidak diizinkan oleh syariat maka dimintai tanggung jawab itu maksudnya paham belum jadi dimintai tanggung jawab itu kapan sih kesimpulannya kalau tidak ada izin dari syariat atau dari pemiliknya Mahum bang, kalau diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya, nggak perlu tanggung jawab. Contohnya, dia lagi kerja bangunan, pemilik rumah ngomong, tolong rumah kami direhab. Semua hancurkan aja semuanya, kecuali tiang ini katanya. Kata pemilik rumahnya. Sama petugasnya sama pegawainya dihancurkan semua, tiang pun dihancurkan juga sama dia. Terus bagaimana seperti itu? Ya tetap tanggung jawab tiang yang disuruh dengan dihancurkan tadi itu. Tapi kalau dia nyuruhnya semuanya, hancurkan semua rumah ini, robohkan saja ganti yang baru. Udah, dia ketika merusakkan rumah tanggung jawab atau tidak? Enggak tanggung jawab karena diizinkan oleh pemiliknya gitu loh. Paham belum? Kalau mau pakai pakai aja motor ini. Rusak pun nggak masalah, kata remuk pun nggak masalah misalkan. Jadi izinkan sama pemiliknya. Ternyata dia pakai rusak, kenal potnya patah misalkan. Kemudian bannya meledak misalkan. Paham ya? Kemudian apa barakallahu fikum mesinnya rusak misalkan dari izinkan sudah selesai nggak tahu jawabnya karena diizinkan itu loh. Faham maksudnya ya? Nah, kalau yang syariat bagaimana? Contohnya orang yang mencuri. Diapakan? Dipotong tangannya. Diizinkan oleh syariat atau tidak? diizinkan oleh syariat. Nah, ketika dia motong tangan orang lain tadi itu enggak dimintai tanggung jawab. Kenapa? Karena syariat telah mengizinkannya. Mahum salah. Ini penting sekali. Jangan sampai bingung ya. Jadi kesimpulannya, merusakkan barang orang lain dimintai tanggung jawab kalau tidak berada di dua perkara ini. Maksudnya bagaimana? Kalau berada di dua perkara ini tidak dimintai tanggung jawab. Pertama, ketika diizinkan oleh pemiliknya untuk merusak. Kedua, ketika diizinkan oleh syariat. Rajam, Antum ketika meradam orang, bunuh nggak bang? Bunuh kan? Dilempari batu kan, meninggalkan. Itu kan merusak orang, merusak orang, bunuh orang. Tapi kenapa tidak diminta tanggung jawab? Karena diizinkan oleh syariat selesai. Ahum, hewan am. Kemudian antum lagi kerja disuruh apa? Merusak jalan sama bosnya itu. Jalan ini rusak semuanya, dihancurkan aja, diganti aspal yang baru. Paham ya? Aspal yang baru yang bagus, kualitas yang bagus nomor satu misalkan, lah antum rusak jalannya rusak. Paham ya? Didongkel-dongkel semuanya, dibubarkan semua, rusakkan semuanya. Tanggung jawab Bang? Eh? Tanggung jawab Bang? Tidak tanggung jawab karena disuruh oleh pemiliknya tadi, pemilik jalan umum yang dia itu apa? bertugas dia apa? Bertugas itu, tapi tetap menyelesaikan pekerjaan yang sepakat tadi. Jadi kalau misalkan posisinya sudah diizinkan miliknya walaupun dia merusakkan tidak diminta tanggung jawab. Itu pembahasannya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih bin rahmatullah alaihi hadhi qa'idatun wa hiya kata'lil lima sabab. Kaidah ini seperti e, alasan untuk pembahasannya sebelumnya. Alasannya kenapa kok diminta tanggung jawab? Karena tidak dapat izin dari syariat dan tidak dapat izin dari pemiliknya. Kalau sudah dapat izin dari pemiliknya atau sudah dapat izin dari syariat, maka tidak dimintai tanggung jawab. Mahum soal ini? Seperti kisos. Membunuh orang itu aslinya kan menghilangkan nyawa orang lain. Kalau bukan kisos tanggung jawab atau tidak Abdurrahman? Tanggung jawab. Tapi karena kisos diizinkan oleh syariat gak perlu tanggung jawab. Mahum. Ini nanti kaitannya dengan pemotongan tangan diantaranya. Ketika antum motongan, motong tangan tadi, dipotong bismillah. Karena apa? Karena dia mencuri. Ternyata dengan pemotongan tangan tadi ternyata apa? terjadi di pelosok, jauh dari pemukiman. HP pun nggak ada misalnya, ya. rumah sakit nggak ada juga. Ya kalau mengobati manual lah. Ternyata apa obatnya nggak bisa gitu ya. Darahnya ngalir terus, ngalir ngalir ngalir ngalir ngalir, akhirnya orangnya meninggal dunia dengan sebab pemotongan tangan yang disyariatkan oleh syariatan itu. Tanggung jawab atau tidak? Tidak tanggung jawab. Kenapa? Karena diizinkan oleh syariat. Berbeda halnya ketika antum eh, lagi canda sama teman itu ternyata serius antum. Wah, antum pegang tangannya, antum patahkan jempolnya. Patah itu. Putus jempolnya. Keluar darahnya. Wah, perdarahan non hebat, keluar ngalir mansur darahnya itu. Warna putus jempolnya. Wah, antum bingung mau nyari kemana bingung. Kalau dia merusakkan satu jempol, nanti dendana senilai satu jempol itu kan itu. Tapi ternyata enggak. Wah, ngalir terus. Tapi antum berbuat zalim ini ya ternyata saking, saking banyak darah yang keluar meninggal dunia dia nanti dendanya udah lain dia bunuh dia orang tadi membunuh gitu loh paham walaupun awal mulanya jempol yang dia putus paham belum karena tindakan kriminal lain dengan tindakan yang diizinkan oleh syariat paham saudara bang eh, kalau yang pertama tadi walaupun potong tangan gak masalah sampai mati pun gak masalah karena diizinkan syariat pemotongan tangan karena mencuri yang kedua ini enggak dia berbuat dolim gitu loh berbuat dolim eh, tiba-tiba temannya langsung dipatahkan tangannya gitu. Ternyata dia mencari rumah sakit di mana keliling nggak ada pada lockdown. Nah, ya? Bingung dia, ya, wah ini gimana ini? Wah, bingung kan? Akhirnya apa? Darahnya keluar terus, mati meninggal dunia orang tadi. Dimintai tanggung jawab sepenuhnya. Bukan jempolan saja tapi semuanya karena tindakan kriminalitas. Kita lihat biar tambah jelas. Kullu ma yahsul minal ma'dun falaysa bimatmun. Semua yang terjadi dikarenakan diizinkan oleh syariat atau pemiliknya maka tidak dimintai tanggung jawab. Sawa'un udhina bihi syar'an au udhina bihi minal malik. Baik diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya. Ini pahami Bapak ya? Yang diizinkan pemiliknya atau syariat. Wa kullu ma tarattaba 'ala khairil ma'dun fa huwa matmun. Dan segala sesuatu yang diakibatkan, yang ditimbulkan bukan karena izin eh, sesuatu yang ditimbulkan, dirusakkan, yang diakibatkan ala ghirma'dun bukan karena izin, fahuwa matmun, maka diminta tanggung jawab. Mahum insyaallah, Bang? Ayo enam. Wa hadhihi qa'idatun ma'rufatun 'indal ulama, kaidah ini sudah dikenal di sisi para para ulama, matarattaba 'alal ma'dun falaysa bimatmun kaidahnya. Matarattaba 'alal ma'dun falaysa bimatmun. Sesuatu yang ditimbulkan, yang diakibatkan eh, dikarenakan sesuatu yang diizinkan maka tidak dimintanya tanggung jawab. Akibatnya mati disebabkan nanti potong tangannya karena mencuri, maka dia tidak dimintanya tanggung jawab. Matarot taba alal ma'dun falesa bimatmun. Itu kaidah yang pertama. Paham ya? Sesuatu yang ditimbulkan, yang diakibatkan dikarenakan sesuatu yang diizinkan maka tidak dimintai tanggung jawab. Contohnya apa contohnya? Contohnya masalah pemotongan tangan tadi itu. Karena dia mencuri, akhirnya dihukum apa? Dipotong tangannya. Nah, dengan pemotongan tangan tersebut berakibat mati orangnya. Maka ketika dia mati, dimintai tanggung jawab atau tidak yang motong tadi? Tidak dimintai tanggung jawab. Kenapa? Karena diizinkan oleh syariat. Mahfum insyaallah Abdul Aziz. Mahfum Ihsan. Eh, yang penting ini ya. Kaidah yang kedua, wa ma tarattaba ala ma'adun fahuwa matmun. Sebaliknya, lawannya Wa ma tarattaba 'ala ghairi ma'dun dan seluruh apa saja yang diakibatkan, yang ditimbulkan dikarenakan sesuatu yang tidak diizinkan maka dia dimintai tanggung jawab. Faham soalnya Bang? Eh, contohnya tetangga antum punya kat, punya rumah lah. Rumahnya itu temboknya terbuat dari kaca. Wah, mewah nih Bang ya. Tembok halamannya itu ruang tamunya terbuat dari kaca. Antum datang langsung apa? Pakai palu antum hancurkan katanya, Pecah, piar, piar, piar, hancur gitu ya. Minta tanggung jawab nggak gitu Diminta tanggung jawab nggak? diminta tanggung jawab karena tindakan kriminal, kejahatan. Kecuali pemilik rumahnya ngomong, "Ini anak lihat gak cocok, ini masa ruang tamu temboknya di kaca. Tolong Pak, antum hancurkan aja kacanya ini diganti yang tembok asli." Tembok terbuat dari batu bata lah. Sama dia dihancurkan semua kaca-kaca itu. Nah, di situ tanggung jawab nggak nanti? tidak tanggung jawab karena diizinkan oleh pemiliknya. Jadi pahami baik-baik itu ya. Mahum soalan ini, Islam mahum? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Wa dzakaru lidzalika amsilah amsilatan katsirah" dan mereka menyebutkan untuk pembahasan tersebut contoh yang banyak minha di antaranya. Sirayatul jinayah madmunah. Nah, keberlangsungan pembunuhan, sirayah itu keberlangsungan pembunuhan, al-jinayah disebabkan karena kriminalitas matmunah maka diminta tanggung jawab sirayah keberlangsungan al-jinayah nam keberlang sirayah itu keberlangsungan pembunuhan al-jinayah disebabkan kriminalitas atau kejahatan matmunah maka dimintai tanggung jawab paham ya sirayatul jinayah matmunah maksudnya apa maksudnya keberlangsungan pembunuhan disebabkan karena kriminalitas maka dimintai tanggung jawab contohnya dia berbuat jahat sama temannya Iseng. Tapi kan nakal dia ya. Temannya di murojaah, telinga dipotong sama dia. Bismillah, potong telinganya. Keluarlah darahnya, mengalir, Mansur darahnya itu ya. Mau ke rumah sakit apa katanya? Enggak sempat lagi karena lockdown, tutup semuanya. Bingung dia. Diberikan soplas pun enggak apa-apa, enggak bisa juga. Akhirnya apa? akhirnya meninggal orangnya dengan sebab tindakan kriminal temannya tadi itu. Nah, meninggalnya tadi itu Sebabnya apa? Dipotong telinganya kan? Tapi pemotongannya diizinkan oleh syariat atau tidak? Tidak tanggung jawab dia. Full semuanya. Dia telah membunuh itu. Wa illa kalau seandainya tidak sampai meninggal kan dia cukup bahwa didenda dengan seukuran senilai telinga. Karena apa? Karena yang dalam hadis disebutkan, eh, al-ain bil ain ya enggak? Seperti itu kan. Jadi dilihat dari ukurannya, tapi ternyata apa? Ternyata dia berbuat, berbuat jahat tadi. Nah, seperti itu. Bedanya perhatikan ya. Wasiratul qut ghairu mutmunah Ini yang kedua. Dan keberlangsungan eh, pembunuhan atau kematian disebabkan karena kisos atau karena hukuman syariat maka tidak dimintai tanggung jawab. Paham? Contohnya tadi itu. Orang mencuri diapakan, Bang? Dipotong tangannya. Ternyata dipotong tangannya pendarahan terus keluar darahnya sampai orangnya meninggal dunia. Nah, yang motong tersebut tidak diminta tanggung jawab karena apa? Pemotongan sudah diizinkan oleh syariat. Mafhum salah ini? Mafhum? Ayo na'am. Kita lihat lagi. ini contohnya biar tambah jelas, insanun jana 'ala syakhsin. Ada orang berbuat jahat kepada orang lain. Wa qata' isba'ah ini. Dia memotong apa? Memotong jarinya. Berbuat jahatnya sangat ekstrim nih ya, canda atau jahat intinya ya, dipotong tangannya sama dia. Jarinya dipotong sama dia. Summa Saratul jinayah ila an nafas Kemudian tindakan kejahatan ini sampai menghantarkan kepada an nafas jiwanya meninggal dunia. Wa mata alladhi qutiat usbu'ah. Nah, qata'at apa? Alladhi qutiat usbu'ah. Artinya apa? Akhirnya apa? Meninggallah orang yang telah diputus apa? Nam isba'uhu yaitu jari jemarinya tadi itu. Meninggal dia. Fa innal yatmanuhu kullah. Maka orang yang berbuat kejahatan, tadi atau kriminal tadi itu dimintai tanggung jawab seluruhnya. Dimintai tanggung jawab seluruhnya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena tindakan kriminal tadi itu. Faham belum? Nah, ketika dia motong jari orang lain, itu ada ada izin enggak, Bang? Secara syariat. Izin ini. Ada izinnya enggak nih, Bang? Enggak ada. Sehingga ketika dia motong jari orang lain kalau sampai meninggal, dimintai tanggung jawab semuanya gitu loh ya. Bukan hanya jari saja. Nah, kata beliau, Fainal jani zani yatmanuhu kullah lal isba' faqat. Maka yang berbuat tindakan kejahatan kriminalitas tadi itu dimintai apa? Tanggung jawab semuanya, bukan apa? Bukan hanya tanggung jawab jari apa jari yang dia potong saja, tapi semuanya. Tapi semuanya. Nah, barakallahu fikum kita lihat sini. Kata beliau, au yuqtal idza idza tamat syurut al-qisas atau malah malah dibunuh dia diganti dibunuh juga kalau terpenuhi syarat-syaratnya adalah sempurna syarat-syaratnya jadi faham insyaallah ya kalau perbuatan tersebut karena kriminalitas kriminalitas atau kejahatan akhirnya menimbulkan sampai melayang nyawanya sampai meninggal maka dia dimintai tanggung jawab sepenuhnya mahum salah ini Abdurrahman awa wa amma siratul qut adapun nah barakallahu fikum berjalannya pembunuhan atau terbunuh dikarenakan kut, kut itu adalah apa? Hukuman kisos enam Yakni al kisos maksudnya kisos Fa ghairu matmunah maka tidak dimintai tanggung jawab. Paham misalnya ya? Tidak dimintai tanggung jawab karena apa? Karena hukuman tersebut apa? Berlaku karena apa? Karena kisos qisas. Kata beliau, fa ghairu matmunah fa hadzal ladzi qata'a al-isba'. Qata'na isba'ah kisasan ya kan? Maka orang ini yang telah apa? Yang telah memutus atau memotong jari jemari tadi itu, kita potong juga dari jemarinya sebagai bentuk kisos. Jadi nggak perlu kita bunuh, karena dia hanya apa? Kejahatannya sampai memotong tangan, memotong apa tadi? Jari jemari saja. Setelah itu nggak mati dia. Maka nanti kisosnya apa? Kita cukup memotong dari jemari orang tadi itu. Faham maksudnya? Eh, na'am. Litanami syurutul kisas karena sempurna syarat-syarat kisas. Summa innal qat'a sara ila nafas. Wa matan Kemudian jika sungguhnya pemotongan tadi itu pemotongan tadi itu sampai kepada anak nafas jiwa dan mati meninggal dunia. Wa matal dan yang dipotong tadi mati, fa innahu la yutman, tidak diminta tanggung jawab. Kenapa? Karena kisos. Faham belum nih? Si A memotong jarinya si B. Paham ya? Si B dimintai tanggung jawab atau tidak? Ayo. Paham ya? Karena memotongnya pertama perbuatannya perbuatan jahat, tapi enggak sampai meninggal. Si B dipotong apa kisoson? Si B itu dipotong jarinya karena kisos. Ternyata ketika memotong jari si B tadi eh, pendarahan luar biasa. Enggak tertangani. Si B meninggal sebabnya karena dipotong jarinya kisos. Nah, yang memotong jarinya si B ini diminta tanggung jawab atau tidak? Tidak, karena kisos. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai tertukar. Jangan sampai tertukar. Kata beliau, fa innahu la yutman, maka tidak diminta tanggung jawab. Li'anna qat'a isbi isnan isba'ihi dikarenakan memotong jari jemari tersebut ma'dzunun fi syar'an diizinkan syariat itu qisas bi khilafi qat'i isbi'il majni alaih. Berbeda halnya memotong jari jemari orang yang ditin, yang apa orang yang dijahati tadi itu. Fa innahu ghairu ma'dzun fihi karena dia maka tidak diizinkan oleh syariat di situ sehingga apa dia dimintai tanggung jawab paham belum bedanya kalau yang kedua nah dia dikisos kenapa dikisos nah karena dia telah melakukan tindakan kejahatan yang pertama yang kedua ini kalau sampai meninggal dunia tidak dimintai tanggung jawab karena sudah diizinkan oleh syariat wa minha contoh juga satu lagi enam rajam zani al-muhsan rajam zani al-muhsan merajam seorang pezina yang muhsan apa itu muhsan pezina yang sudah menikah Eh, Musanna berzina sudah menikah, lelaki atau wanita kalau sudah menikah kalau berzina dirajam. Nah, berbeda kalau yang berzina itu adalah apa? Adalah orang yang masih gadis atau perjaka, maka di situ tidak ada tidak ada rajam. Tapi apa? Tapi yang ada adalah dicambuk 100 eh, kali kemudian diasingkan selama setahun. Mahfuz salah Bang? Eh, kesimpulannya kalau seorang wanita atau laki-laki berzina dalam keadaan sudah menikah, diapakan tadi saya? dirajam sampai meninggal pun tidak dimintai tanggung jawab. Inna innahu la dhamana fi, enggak ada tanggung jawab situ, enggak ada doman. Li'annahu bi idznillah azza karena diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menikah, yang belum menikah diapakan nanti disambut selama berapa kali? 100 kali kemudian diasingkan berapa tahun, Bang? Satu tahun itu bagi yang berzina tapi belum menikah. Naam. Nasallahu alaihi wasallam. alamin.